Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, ini adalah sesi yang ke-16 ya dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa ta'ifatun min atimba ya fikih pendidikan anak dan juga penjelasan tentang nasihat-nasihat para dokter dalam masalah ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi Habibullah Ta'ala. Berikut penulis memberikan subjudul pembahasan yaitu tahsinatun litifli qabla maji'ihi. Ya. Hendaknya pasangan yang sudah menikah ya kalau sampai sudah menikah alhamdulillah Allah berikan taufik untuk menikah ya sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya di sesi yang ke 15 ya maka di sini ada pembahasan tahsinat, yaitu perlindungan-perlindungan, artinya doa-doa yang hendaknya diucapkan oleh kedua orang tuanya ya sebelum datang anak tersebut artinya sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada mereka berdua kepada pasangan ini ya anak ya jadi disyariatkan dan disunnahkan untuk yakni mengucapkan membaca doa-doa sebelum kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum pasangan suami istri tersebut yang sudah menikah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Yang pertama kali jangan lupa doa yakni ketika pertama kali bertemu istri ya istri yang baru dia nikahinya itu dengan membaca doa yang sahih sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita uh, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan ya. Di situ Nabi SAW mengatakan idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau dia membeli seorang uh, budak maka hendaknya doakan di awal dengan berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan istri ini ya dan kebaikan apa yang engkau ya fitrahkan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan apa yang engkau telah ya berikan atau fitrahkan padanya. Jadi ini pertama kali seorang suami ya melihat istrinya setelah halal dengan pernikahan. Kemudian setelah itu berlangsung misalkan pada tahapan ingin menggaulinya berjima antara suami dan istri maka juga disunahkan sangat dianjurkan untuk membaca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana ya sebagaimana hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim Bismillah dengan nama Allah Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami yaitu anak kami. Ya, artinya kita berlindung pada Allah dari setan dan juga kita berlindung kepada Allah jangan sampai setan menyertai anak kita. Kalau Allah berikan takdirkan rezeki anak pada kita. Uh, sebelum hadis ini Nabi bersabda, "Amalau anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu ketahuilah kalau seandainya di antara kalian mengucapkan doa ini, doa ini ketika mendatangi istrinya Bismillah ya Allahumma jannibni syaitana wa jannib asyaitana ma razaqtana Bismillah dengan nama Allah Ya Allah aku meminta kepadamu agar engkau jauhkan syaitan dari aku dan jauhkan ya ani syaitan dari apa yang engkau berikan rizki kepada kami yaitu berupa anak Ya kalau dia berdoa itu, maka kata Nabi SAW, "Tsumma qaddara bainahuma fi dzalik." Kemudian Allah takdirkan dengan uh, jima tersebut seorang anak, maka uh, au qudiya waladun ya Allah takdir Allah berikan seorang anak maka lam yadurruhu syaitanun abadan setan tidak akan membahayakan atau memudaratkan anak tersebut selamanya begitulah petunjuk Nabi SAW kepada pasangan yang telah menikah ya mendoakan istrinya dan juga berdoa sebelum mereka berjima. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.